Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan tentang Yahya al-Hajuri. Mulai tadi banyak. Allah mustahil. Dijawab apa? Jawab ya. Tawakal ya. Tawakal Allah. Nah. Yahya al-Hajuri salah satu orang yang pernah belajar di Ma'had Damaj di masa Mazajah Mobil. Kebetulan anak juga tetangganya dulu. Ya. Rumah saya dengan rumah dia jaraknya kurang lebih 10 meter. Sering kita berangkat bareng. Ya. Jaraknya ke pondok kurang lebih 800 meter. Pulang bareng. Kadang-kadang dia mencari rumput untuk kambingnya. Ya saya ikut men, apa, e, menunggu kemudian jalan bersama. Ya. Jadi tahu betul. Kadang-kadang e, saluran eh, apa namanya pembuangan dari rumahnya itu macet di depan rumahnya, anak juga yang membetulkannya. Nah, Loh, apa betul dulu Ustaz di Damas tukang sampah? Betul, anak dulu tukang sampah di Damas. Tahu tukang sampah yang ngurusin sampahnya perumahan para pelajar di sana. Betul. Nah, karena ini termasuk bahan yang dijadikan sebagai uh, bahan hinaan terhadap saya. Betul Ustaz, Ustaz tukang sampah, betul. Anak tukang sampah sekarang anak umumkan, ya rekam dan masukkan internet. Lukman Ba'abdu dulu tukang sampah di Damai Ya. Jadi saya memang yang mengurus sampah dulu. Ya, membantu Syekh dan Syekh Ahmadul Lufabi mengurusi sampah yang berserakan. Maka saya nggak nggak sabar melihat yang seperti itu. Maka saya eh, koordinir dibuat tempat-tempat sampah, kurva-kurva, kamar-kamar penyimpanan sampah. Kemudian kita buang ke gunung. Anak bagi anak-anak Yaman dari hadramut hari ini, dari Kona hari ini, dari Libya hari ini. Ya, alat-alat sampah pun di rumah anak. Nah, ya, jadi betul. Jadi ustaz kamu sekarang yang ngajar ini di hadapan antum tukang sampah. Allah musta'an. Kemudian maksud saya nak ceritakan ini singkat bahwa yang sedang mau bicara di hadapan antum orang yang juga banyak tahu tentang haji ini. Ya. Sebelum orang-orang yang sekarang belajar itu jadi murid-muridnya, sebelum mereka kenal. Nah, Barakallahu fikum. Singkat cerita, ulama sudah menjelaskan tentang al haji yang akan saya jadikan sebagai mukadimah Kita ini di dalam berislam, di dalam bermanhaj, Ikhlas dan niat karena Allah. Yang sudah saya sampaikan di awal majlis Ikhlas niat karena Allah ketika bermanhaj akan menjauhkan kita dari sikap asobia. Karena dia selalu mencari riba Allah sehingga dia akan bersikap ilmiah. Akan bersikap ilmiah. Tidak apabila tidak pula pakai perasaan menilai. wah nggak enak, nanti terjadi perpecahan Nah perpecahan itu bukan hanya sekarang. Ini iya, nanti salafi pecah. Nggak ada salafi pecah. ada. Ada salafi pecah yang satu antara pedagang donat salafi. Ada. Berebutan dagang. Pasar penjualan donat. Nah, itu salafi pecah. Barang eh? Barakallahu Tapi kalau urusannya akidah, nggak ada salafi pecah ada salafi dan orang-orang yang meninggalkan man manhaj salafi. Barakallahu fikum. Dan jangan kita merasa kita adalah generasi pertama yang ditimpa oleh musibah seperti ini menghadapi alul bidah dan orang-orang yang tisbin berpakaian pakaian salafi. Sudah berjalan lama ya. Ikhwan azza wa iyyakum Ulama telah berbicara. Asyik Rabi mengatakan hadal hajuri berada di atas manhaj hajjadi yang mudah mencabdi, membid'ahkan orang mudah tanpa alasan yang ilmiah Syekh Ubaid al-Jabri uh, eh, Syekh eh, Ubaid al-Jadi dikatakan mubtadi Syekh Ubaid al-Jabri dikatakan buta mata buta hati ini penghinaan. Terlepas dari masalah itu, Al-Hajuri memiliki akidah yang berbahaya. Dan Syekh Rabi mengatakan bahwa murid-murid Al-Hajuri sihim hulu hulu la nazira lahu. Sikap ekstrim dan ekstrim yang tidak ada tandingannya. Murid-murid Hajuri. Dipuji Yahya Al-Hajuri dengan berbagai pujian yang luar biasa yang tidak pantas untuk dipuji dengannya seorang anak manusia. Sebelum saya menyebutkan hal itu, di antara akidah hajuri adalah dia menuduh salah seorang sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Maz'un, sebagiannya menyebutkan Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini adalah ipar Umar ibn Khattab. Seorang ulama dari kalangan muhajirin, eh, seorang sahabat dari kalangan muhajirin, ya, yang ikut dalam pertempuran perang Badar. Yang dikatakan oleh Allah dalam hadis kunci untuk sahabat yang ikut perang Badar, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan kalian melakukan apa saja kata Allah Wahai sahabat Nabi yang ikut perang Badar, aku telah ampuni kalian. Ini sudah Madin Mabrur. Kholahnya Abdullah bin Umar, tahu kholahnya? Atau afwan, khal. Ya. Saudara ibu dari Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ikut perang Badar seorang muhajirin. Ajuri menuduh bahwa akidah murjiah telah muncul di masa sahabat telah muncul pada beberapa sahabat Nabi. Subhanallah. Orang pertama yang berpaham murjiah adalah Udama bin Maz'un. Sahabat Nabi muhajir, termasuk muhajirin. yang ikut dalam perang Badr. Rasulullah menyatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-kali menghina sahabatku. Tidak cukup sampai di sana menuduh seorang sahabat berat ber, orang yang pertama kali berpaham murjiah. Juga dia mengatakan bahwa sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak cukup sampai di sana. Al-Hajuri menuduh bahwa para sahabat Nabi tidak membela Utsman bin Affan ketika dibunuh oleh para pemberontak ini semua bukan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah yang baru belajar akidah wasitiyah adalah antara lain menjaga lisan dari berbicara tentang sahabat Nabi. Menjaga lisan untuk tidak menyebut-nyebut kekurangan jika benar kekurangan sahabat atau seorang sahabat Nabi. Dilarang oleh Nabi. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang menyebut-nyebut Kekurangan sahabat itu adalah ciri-ciri syiah rafidah. Apa yang saya ucapkan ini bukan dari sila wakan. Jangan ada yang kemudian mengatakan saya dulu di kita saya tidak pernah mendengar itu. Ya tidak ada masalah antum tidak mendengar yang lainnya mendengar. Antum tidak mendengar yang lainnya punya rekaman. Antum tidak mendengar yang lainnya punya literatur. Ucapan sebagian ucapan yang hadir ini ada dalam kitabnya. Seperti tujuan sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Siapa ulama sekarang apalagi ulama salaf yang berakidah seperti keyakinannya Al-Hajuri ini yang ditanamkan kepada murid-muridnya melalui tulisannya dan diucapkan di majelisnya. Ikhwan Fiddin Allah wa Iyakum Dia mengatakan tentang sahabat Al-Afrah bin Habib. Sahabi Jalil. Sahabat yang mulia. Bahwa dia adalah Ar-Rajul Pemah. Seorang yang tamat ini. Al-Afrah bin Habib. Subhanallah. Sahabat Nabi yang kita dilarang menghinanya. لا تسبوا أحدا من أصحابي والذي نفسي بيده أو فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل uhudin ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا Jangan sekali-kali kalian mencela satu orang sahabatku demi Allah. Kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar ini ya. Kalau ada orang berinfak emas sebesar ini, kira-kira dia termasuk dermawan nggak? Sebesar gunung apa apa botol aqua ini. Nah, uh, masya Allah, infak emas sebesar sebesar gotong apa? Botol aqua. Ini sebesar gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud? Kebanyakannya belum. Nah, besar. Nah, tidak bisa menyamai infaknya sahabat atau salah seorang sahabat satu mut. Satu mut ini dua genggam tangan gini. Nah, tidak pula bisa menyamai nilai insafnya satu seorang sahabat satu dengan tangan ini. Kata Nabi, jangan sekali-kali mencela. disebut oleh ulama ciri-ciri orang yang berakidah syiah mencela sahabat Nabi walaupun satu. Hajuri dengan mudah berkali-kali. Sebentar Utsman bin Mad'un atau Kudama bin Mad'un. Sebentar bawa menimpa soal awal sahabat akidah murjiah sebentar lagi mengatakan sebagian sahabat terlibat dalam pembunuhan Utsman sebentar lagi mengatakan bahwa sahabat tidak mau menolong Utsman membiarkan Utsman dibunuh Masya Allah nah di antara akidah al-hajuri yang tertulis dalam salah satu karyanya yang berjudul Hajjul Adillah Tahrim Al-Ikhtilat wa Tajmidul Mar'ah kurang lebih judulnya seperti ini. Yang saya ingat, wallahu alam persisnya seperti apa. Maknanya apa? Ya. Mengumpulkan berbagai dalil yang menunjukkan tentang haramnya ikhtilaf dan haramnya wajib militer bagi kaum wanita. Kemudian dia bicara di kitab itu tentang mahasiswa mahasiswi di kampus-kampus yang ikhtilaf. Betul kita semua menghindari ya. Ikhtilaf itu dilarang oleh agama. Campur baur pria dengan wanita dilarang. Tapi yang kita masalahkan berikutnya. Kemudian dia mengatakan, jangan-jangan mahasiswi-mahasiswi yang ada di kampus-kampus itu, mereka adalah hasil dari ikhtilaf. Apa maksudnya hasil dari ikhtilaf? Antum bisa memahami, tapi jangan buru-buru. Ya. Anda yakin antum sudah paham maksudnya. Karena antum ukhala. Bahwa mati semua itu jangan-jangan mereka itu hasilnya ekstrim. Hasil dari bercampur bauran pria dengan wanita. Apa hasilnya? Bercampur bauran. Dilanjutkan oleh Hajuri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Syarrus salaza salaza Waladuz zina. Seperti yang disebutkan dalam hadis kemudian disebutkan tentang anak zina. Mahasiswi-mahasiswi. Hasil dari istilah yang hasil zina. Itu tuduhan zina kepada ayah dan ibu-ibu mereka. Itu tertulis di buku. Bukan dari katanya ke katanya. Kalau Anda memang pernah di zaman 5-6 tahun, mungkin Anda tidak pernah membaca buku ini. Atau kalau Anda membaca, Anda belum memahami. Atau mungkin memahami tetapi baju ta'asub akobiyah telah menutupi pandangan Anda. Tidak cukup sampai di sini ya ikhwan, kata-kata yang kotor. Ya, di majlis-majlisnya menuduh ya, instansi atau instansi militer terkhususnya, terkhusus badan intelijennya, badan intelijen negeri Yaman khususnya, bahwa intel-intel itu ya, dia akan melakukan segala sesuatu. Datang kepada pedagang Thomas, dia menggambarkan dirinya sebagai pedagang Thomas. Kalau dia akan membongkar jaringan, maaf, maaf saja ya, terpaksa saya jaringan orang-orang homo, maka dia akan datang ke sana walaupun sampai pada tingkatan dia akan mempersilahkan orang-orang homo untuk memperlakukan dirinya sebagai objek Na'udzubillah. Itu pemerintah ya akhi. Kalau seandainya pribadi muslim nanti nggak pantas menyebutkan aib seperti itu. Apalagi di masjid, apalagi di hadapan ribuan murid. Apalagi instansi pemerintah yang tidak boleh aibnya diumbar di tengah masyarakat dan di depan para pelabat ini. Nah, teman-teman kita yang belajar di sana itu dididik dengan cara seperti ini. Ya. Menghina ulama, Syekh Rabi mengatakan, para murid-muridnya pada mereka ada sikap ekstrim, ekstrim, ekstrim di dalam mem membela syekhnya. Sampai-sampai pujian demi pujian diucapkan. Ya. Maka tansimu min alimina Imam syakalain al-Yamani apa yang kalian kritikan, yang kalian benci, kalian balaskan kepada alim kami, ulama kami, Imam syakalain diberi julukan Imam Musyafalain. Apa tahu antum Imam Imam Imam Musyafalain? Imamnya kaum jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, julukan ini tidak boleh diterima dan digelarkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak berhak, Nabi Muhammad, Nabi Isa tidak berhak, Nabi Ibrahim tidak berhak mendapatkan gelar ini. Apalagi sesudahnya Abu Bakar As-Siddiq tidak berhak, Umar Ibn Khattab tidak berhak. Apalagi orang semisal Hajuri diberi gelar Imam Mustaq oleh ini dalam bentuk syair diucapkan di sebelah dia, dipuji di takbir. Dia riba tidak men mengingkari pujian ekstrim seperti itu. Bahkan selesai dari saudara kita membaca syair, dia menyatakan jayid, jayid, bagus, bagus. Nah, Barakallahu fikum. Yang satu lagi penyair lagi di depan dia mengatakan lau zawabuhu la faralahmuhu sunnatan. Kalau seandainya daging tubuhnya hajuri ini dicairkan, niscaya dia akan berubah menjadi sunnah. Walasara ayatil kitabil baqi dan sisa daging yang lainnya yang sudah cair itu meleleh akan berubah menjadi ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Hadi yang anak dengar langsung pada tahun 2008. Berapa tahun yang lalu? Lima tahun yang lalu. Bulan April. Lima setengah tahun yang lalu. Sudah lima setengah tahun kita sadar. Diam. Iya, ya? Antum belum mendengar ini kan? Belum. Waktu anak datang ke sini dulu, sudah anak dengar itu dari Syekh Muhammad bin Hadi. Sengaja tidak anak sampaikan kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Ya, beliau Syekh Muhammad mengatakan sambil membawa buku yang ada syair-syair yang diucapkan di hadapan Hajun. Ini Hajun ucapan ini mengarah kepada akidah kaum Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu hakikatnya adalah makhluk bukan kalamullah. Unggah itu kan sekedar ekspresi. Oh begitu? Ahli sunnah boleh mengungkapkan ekspresi semaunya tanpa bimbingan syariat. Begitu batin ilmu yang hadir itu para batin ilmu yang kalau pulang ke negerinya akan menjadi ustad-ustad. Yang satu lagi, penyair lagi menyatakan dia memuji kalau seandainya Aliman Syafi'i Lau kana lisyafi'i liqa'a wuddin bikum. kalau seandainya Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan engkau dengan perjumpaan yang penuh kasih sayang, niscaya beliau akan benar-benar menghormati engkau wahai Syekh Yahya. Nah, kalau Yahya bin Qattan, Alimam Yahya bin Said Al-Qattan, tahu engkau, niscaya berbagai perselisihan dalam bidang ilmu akan selesai dengan itu karena adanya Yahya al-Hajuri. Kalau Imam Ahmad Lau ra'akum Imam Ahmad Kalau Imam Ahmad melihat engkau Lahana alaihi bala'u Atau seperti yang dikatakan akan menjadi ringan musibah yang menimpa Imam Ahmad pada waktu itu karena melihat sosok Yahya Al-Hajiri penjara, dicambuk, dipukul, dihinakan, diancam, ya, bagi Imam Ahmad menjadi ringan ketika melihat perjuangan Syekh Yahya. Ini diucapkan di hadapannya. Tahu Syekh Mubil rahimahullah. Syekh Mubil ada seorang mustafidin membaca syair dan mengatakan di hadapan Syekh bahwa engkau wahai Syekh dengan Syekh Al-Albani dalam bidang keilmuan dalam bidang hadis kafarul sayrihan seperti dua kuda balap yang saling berlomba. Kadang ini yang di depan, kadang ini yang di depan. Maksudnya kedua ulama ini sama-sama kokoh sederajat dalam keilmuannya. Dia nggak rela. Nggak rela. Hanya dibandingkan dengan Syekh Al-Albani. Tidak rela. Dan tidak jarang Syekh mengatakan ketika di, di majelisnya, di sana ada lemari khusus tersimpan buku-buku Syekh Al-Albani Ketika Syekh mengajarkan rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, tidak jarang Syekh tolong buka bukakan kitab Syekh Al-Albani Irwa Al-Ghalil atau As-Sahihat. Lihat bagaimana pendapat Syekh Al-Albani tentang perawi ini. Nah, dibaca. Syekh mengatakan begini, begini, begini. Menukil Zahabi mengatakan begini, Hafiz mengatakan begini. Saya dengarkan. Ya. Saya berpendapat wallahu alam tentang ini begini, tentang rawi ini. Tidak seperti yang ditarjih oleh Syekh Al-Albani. Dengan sopan. Beberapa kali, beberapa kali akhirnya Syekh Al-Mukbil pernah mengatakan di majelis, "Wallahi ya ikhwan, saya ini mengatakan ini saya tidak setuju pendapat Syekh al yang ini. Saya berbeda tentang rawi perawi hadis yang ini dengan Syekh Al-Albani. Ini di sini. Saya di atas kursi ini di hadapan kalian. Kalau saya bertemu langsung dengan Syekh al bani nggak sanggup saya untuk berdialog dengannya. Apa? Mengajarkan apa kepada murid? Tawadu. Dua, agar murid-muridnya itu tidak terlalu berbangga kepada syekhnya dan menghormati syekh yang jauh lebih besar dari diri. Itu seorang yang mukhlis insya Allah. Nah, begitu kami dahulu dididik oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa Tidak cukup sampai di sana. Penyair lainnya, memang di majlisnya sering murid-murid penyair-penyair itu bangun membuat syair, anak ada syair, mau baca, baca. Nah, ya semuanya oh, rata-rata menulis pujian-pujian yang luar biasa. Tadi setelah menyebutkan Imam Ahmad, Syafi'i, Yahya bin Qattan dan dan dan dan pulang yang banyak sekali terakhir diakhiri atau di bagian akhirnya walau ahyallahu rijala ilmin laqalu ya Yahya innaka dhiyam kalau seandainya Allah menghidupkan para ulama-ulama besar mereka semua akan mengatakan engkau Yahya al-Hajuri adalah pancahaya. Subhanallah, ya subhanallah. Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang memuji engkau, taburkan debu ke wajahnya, ya kan? Itu menunjukkan bahwa orang tidak suka. Pujian itu membahayakan iman. Pujian itu akan menyeret kita kepada jurang kehancuran. Bukan malah. Obrol, silakan. Ada yang baca saya lagi? Silakan. Nah, satu lagi penyair mengatakan memuji bahwa pada Syekh Yahya ini mengambil sifat-sifat para orang-orang besar dari Rasulullah mengambil sifat pemurah dan suka memaafkan. Dari Abu Bakar As-Siddiq ya, ada sifat Abu Bakar As-Siddiq pada Yahya al yaitu kekokohannya ketika menghadapi problem besar. Dari Umar bin Khattab ada sifat Umar pada diri Hajuri, yaitu kegagahannya dan kewibawaannya. Kalau membaca Al-Quran, bagaikan Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Kemampuan hafalannya seperti Abu Hurairah. Kecerdasannya di dalam mencerna ilmu seperti Ibnu Abbas. Terus disebutkan satu persatu Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, Al-Albani, semua ada pada diri Syekh Yahya. Ini syair diucapkan di hadapan para ribuan murid, entah akal mereka di mana. Mana itu yang telah belajar tauhid? Mana itu yang telah belajar akidah? Mana itu yang telah belajar manhaj salaf? Anda yakin antum mendengar seperti itu pun tidak rela berlebihan, ekstrim. Oleh karena itu Syekh Rabi menyatakan, wa fi talamizati ghulun ghulun la nadhira lahu. Dan pada murid-murid yang al-Hajuri itu ekstrim, ekstrim, ekstrim yang tidak ada tandingannya. Benar Syekh Rabi, karena beliau telah mendapatkan semua itu sampai kepada beliau. Tidak cukup sampai di sana Syekh Rabi bin Hadi. Ya. Imam al wa Ta'dil di mata ini mengatakan, "Laisa hunaka adar 'ala dakwah salafiyah min Yahya." Di sana tidak ada seorang pun yang lebih berbahaya terhadap dakwah salafiyah ini dibandingkan Yahya Yanil Ajul. Anak pikir cukup nasihat-nasihat ini. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akidah Yahya Al-Hajir yang lebih jauh lagi. Omongan-omongan kotor ya ikhwan, malu-malu kita. Suatu hari membahas tentang kaidah alimam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama usul fikih dan kawaid fikhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Sehingga para ulama yang berjalan di dalam menentukan tarjih pendapatnya dalam bidang fikih khususnya seperti kaidah-kaidah alimam Syafi'i dikatakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang mengikuti kaidah-kaidah Imam Ahmad maka dikatakan mazhabnya apa? Hambali. Dalam menentukan beberapa masalah Masalah zakat, masalah sholat, masalah toharoh, masalah puasa, masalah waris. Ya. Ada beberapa hal perbedaan-perbedaan. Nah, di situ ulama menentukan kaidah-kaidah di dalam menentukan kesimpulan hukum istimbab. Nah, Imam Syafi'i meletakkan sebuah kaidah yang panjang bisa saya ceritakan, tetapi ringkas cerita hajuri rupanya nggak cocok dengan kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah permasalahan fikih. Mestinya bagaimana seorang yang tidak cocok atas kaidah seorang imam besar yang dikatakan oleh para ulama Syafi'i itu mujaddid, salah satu pembaharu Islam. Ya. Mestinya bagaimana ikhwan, masya Allah ini kaidah muncul dari seorang imam besar. Siapa yang tidak kenal Syafi'i, rahimahullah, sebutkan kelebihannya. Namun dalam permasalahan ini jangan dibantah oleh dia. Ada sebagian ulama besar lainnya yang kurang sepakat Jangan kemudian ini batil atau salah, Ya. Kurang sepakat dengan cara ini atau kaidah ini. Karena alasannya ada dalil ayat Quran yang ini, ada hadis yang itu. Enak kan? Di samping pelajaran adat didapat oleh murid-murid sopan. Yang kedua pelajaran ilmiah karena ini dibantah dengan ilmiah menukil pernyataan ulama plus lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi apa yang terjadi? Nah, di masjid Allah, maaf ya, saya menukilkan saja. Apa kata dia? Bul alaiha. Kencing saja ini. Kaidah. Aliman Syafi'i. Kencing. Kira-kira antum rela menjadi murid orang seperti ini? Masih. Kami tidak pernah mendengar dari Syekh Mubil yang lebih berilmu itu. Tidak pernah mendengar dari ulama lain. Ucapan-ucapan seperti ini terhadap sebuah istimbal sebuah kaidah dari seorang ulama besar yang mulia yang agung yaitu Imam Syafi'i. Omongan kotor seperti ini di majelisnya sering ya ikhwan. Anak malu dan anak punya rekaman-rekaman ya, pelajaran dia. Kotor dan kotor ucapannya Malu. Suatu hari Syekh Khalid Abdafiri pada tahun kurang lebih tahun 2003, berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Ini sebenarnya kasus sudah lama. Cuma Mas masyayikh pelan-pelan. Ustaz-ustaz juga menahan diri. Ya. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan itu udah ya Ustaz jangan terburu-buru. Loh kok terburu-buru? Kita sudah terlambat. Banyak teman kita yang kemudian kecolongan kebawa oleh manhaj hajuri yang haddadi. Teman-teman kita. Ustaz minta izin kita mau berangkat ke Damar. Ya lah, karena ada ulama yang bicara. Kodoh, kodoh, kodoh. Kirim salam. Anak bilang. Ya, belajar yang tekun di sana. Datang lagi Ustaz, saya mau belajar belajar ke Dhamma di Syekh ya. Bagaimana? Ya saya dan ustaz-ustaz yang lain belum ada fatwa ulama. Menahan diri. Ya silakan. Ketika S1 di sana sudah mulai terjadi fitnah mengeluh, telepon, kumpul S1 Salafin di Damat, ya, beberapa orang telepon ke anak pada tahun 2007. Minta nasihat mereka sudah jenuh di Damat. Karena setiap hari bicara pakai Abdurrahman Hizbi, Abdurrahman Adi Hizbi, Hizbi, Hizbi, anak kecil. Ha, Abdurrahman Adani, Hizbi, anak-anak kecil. Ya. Teman-teman kita yang baik ini bersumpah. Sudah jenuh. Mereka ingin keluar dari sana. Anak belum mendapatkan fatwa, Syekh ubed belum berbicara, Syekh Rabi, anak katakan yang sabar ya Ikhwan, antum tahan diri, Nah, sibukkan dengan belajar. Nggak bisa Ustaz. Kami diinteli. Dicari kesalahan kami. Sabar, sabar, sabar. Itu nasihat saya. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan kepada saya, sabar Ustaz, sabar Ustaz, jangan bicara dulu. Jangan. Nah, ya. Barakallahu sampai muncullah fatwa-fatwa ulama. Pada tahun 2009 saya ke sini fatwa-fatwa itu sudah muncul dan saya berikan kepada Ustaz Hasan Wajid pada waktu itu. Dan saya tidak berbicara di majlis tentang Nah, karena saya masih berharap beberapa orang yang sebagian juga murid saya mau sadar, mau merujuk dengan tawadu takut kepada Allah. Namun ternyata semakin menjadi. Semakin menjadi. Ustaz ini Hizbi, Hizbi, Muftadi, Syekh Ubed Muftadi, Muhammad bin Hadi sini, Syekh Bukhari sini. Wah tuh habis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, guru daripada hadiri sendiri. Gurunya ini. Dinyatakan kamu jahil. Ilmumu lemah. Ya. Coba dia dapat ribuan muridnya bukan dalam surat. Syekh kamu itu jahil Ya, itu pun sudah tidak adab. Ini di hadapan ribuan muridnya. Mana balasan baik antum kepada seorang guru yang jauh lebih tua dari antum, jauh lebih senior memulai tolabul ini dan memulai dakwah. Anak datang ke Yaman awal tahun 1994. nama Syekh Muhammad Abdul Wahab sudah mencuat. Ya? Mencuat di sana sebagai seorang syekh, sebagai seorang ulama, bukan sebagai dai, ulama sudah dalam keadaan anak belum tahu siapa hajuri orang-orang Yaman sendiri nggak tahu siapa hajuri masih belajar jadi zaman nah nah situ tolong sikapi semua dengan ilmiah ya akhi di hari kiamat tidak bermanfaat apabila ini semuanya yang bermanfaat adalah amalan kita nah, karena memang kesempatan ini bukan dalam posisi saya ini menyebutkan berbagai kesesatan hajuri yang banyak itu dan bukan dalam posisi ingin membantah poin-poin kesesatan yang telah dijelaskan oleh ulama tentang hajuri ini tadi sehingga saya hanya menyebutkan poin-poin tadi dengan global saja hmm? dengan global saja jadi kalau ingin tahu bantahan lebih lengkap semoga nanti tidak lama akan ada rekamannya Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Jawaban ini ringkas dan seburu-buru.